Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-ilgha'u wa ta'liqu Berkata Al-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau tali lusa liki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai Zonna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-ilgha'u wa ta'liqu, yaitu pembahasan mengenai ilgha' dan ta'liq di mana dua istilah ini itu sudah muncul di pembahasan sebelumnya bahwa Zona dan saudari-saudarinya itu ada kemungkinan beramal, ada kemungkinan di ilgho, dan juga ada kemungkinan di ta'liq. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-211 sampai ke bait yang ke-213. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wajawizil ilgha'a la fil Dan perbolehkanlah ilgha pada dhanna dan saudari-saudarinya selama fi'il-fi'il tersebut itu tidak berada di awal atau permulaan kalam. Wanwi domi rosyani aula mabtida. Sedangkan untuk takdir yang robnya, ketika Zona dan saudari-saudarinya itu membatalkan amalannya, artinya tidak lagi memansubkan maf'ul, maka niatkanlah atau takdirkanlah adanya domir sya'an. Ditakdirkan adanya domir sya'an. Atau ditakdirkan adanya lam ibtida. Fi muhimi ilgo'a, fi muhimin ilgo'a ma taqaddama. Pada keadaan yang diduga, bahwa fiil-fiil tersebut itu tidak lagi beramal, ya ilgo'a sebagaimana yang telah berlalu pada bait-bait sebelumnya. Kemudian wal tazimit ta'liqa qabla nafima, Wal tazimit wal tazimit ta'liqa qabla nafima, Dan wajibkanlah ta'liq jika zonna dan saudari-saudarinya tersebut itu terletak sebelum penafian, yaitu ma wa in wa la dan juga sebelum in dan juga sebelum la. La mubtida in au qasam kada. Ya, dan juga wajibkanlah ta'liq ketika fi'il dhanna dan saudari-saudarinya itu terletak sebelum lam ibtida atau juga sebelum lam qasam. Kemudian walistifhamu dzalahun hatam. Dan juga wajibkanlah takliknya fiil tersebut ketika terletak sebelum istifham. Jadi ketika bait ini itu membahas mengenai ketika fiil-fiil yang termasuk dalam zona dan saudari-saudarinya itu diilgha atau ditaklik. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan penjelasan untuk tiga bait ini. Beliau mengatakan af'alu hadzal babi laha thalathatu ahkamin. Fi'il-fi'il yang ada dalam bab ini yaitu bab dhanna dan saudari-saudarinya itu memiliki tiga hukum. Al-awwalu hukum yang pertama al-i'malu yaitu beramal. Artinya fiil-fiil tersebut beramal atau berfungsi. Apa yang dimaksud dengan beramal? Wa huwa nasobal mubtada'a wal khobaro. Yaitu ketika zonna dan saudari-saudarinya itu masuk ke mubtada' dan khobar, maka fiil tersebut akan menasobkan mubtada' dan khobar menjadi dua maf'ulnya. Wahadha huwal aslu. Dan ini adalah hukum asal bagi fiil-fiil yang masuk dalam dhonna dan saudari-saudarinya. Wahuwa waqi'un fi af'alil qulubi wat tahwili. Dan hukum ini terjadi pada fiil-fiil qulub yang menunjukkan amalan hati wat tahwili dan juga fiil-fiil yang menunjukkan makna perubahan sayyaro. Kemudian athani hukum yang kedua al-ilgha'u. Jadi hukum kedua yang berlaku pada dhanna dan saudari-saudarinya itu adalah ilgha. Athalithu hukum yang ketiga at-ta'liqu yaitu ta'liq. Nah, di sini kita akan membahas hukum yang kedua dan ketiga ini. Kita lanjutkan. khassani bi af'alil qulubil mutasarrifati. Dan kedua hukum ini, yaitu al ilgha dan at-ta'liq, itu khusus terjadi pada af'alul qulub yang mutasarrif, yang dapat ditasrif. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ammal ilgha'u, adapun hukum ilgha' fahuwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Yang dinamakan dengan ilgo' itu adalah batalnya amalan-amalan fi'il tadi, yaitu zonna dan saudari-saudarinya, batalnya itu secara lafat dan juga secara kedudukan. Artinya tidak lagi menasobkan mubetadak dan khobar sebagaimana hukum asalnya tadi. Mengapa sampai batal? Lidu'fil amili. Karena amilnya, yaitu fiil-fiil tadi, itu menjadi lemah. Mengapa menjadi lemah? Bitawassuqihi. Karena fiil itu tidak lagi berada di awal, tetapi berada di tengah. Au ta'akhurihi atau fiil-fiil tadi itu terletak di akhir. Maka ketika fiil-fiil yang termasuk dalam zonna dan saudari-saudarinya itu terletak di tengah atau di akhir, itu keadaannya menjadi lemah. Karena lemah, maka amalannya itu memungkinkan untuk dibatalkan. Nahwu contohnya, di sini kita lihat, asidku alimtu nafi'un. As-sidqu alimtu nafi'un. Kejujuran itu saya meyakininya bermanfaat. Maka kita lihat di sini, fi'il alimtu itu terletak di tengah, antara mubtada' dan khobar. Kalau asalnya bagaimana? Alimtu sidqo nafi'an. Alimtu sidqo nafi'an saya meyakini kejujuran itu bermanfaat. Namun di sini, fi'il alim itu terletak di tengah, antara mubetadak dan khobar. Maka kita lihat, tidak lagi beramal. Ya, baik asidaku dan nafi'un itu tetap dalam keadaan marfu'. Maka kita lihat fasidaku maka lafat asidaku mubetadakun. Itu merupakan mubetadak. Wa nafi'un khobarun. Dan lafat nafi'un menjadi khobarnya. Wa jumlatu alimtu i'tiradiyatun. Dan jumlah alimtu itu menjadi jumlah i'tiradiyah. Kalimat sisipan. La mahallalaha yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rob. Falam ya'malil fi'lu la fil lafzi wa la fil mahalli maka kita lihat di sini, fi'il alimtu itu tidak beramal, baik secara lafat dan juga secara kedudukannya. Wanahwu dan contoh yang berikutnya, as-sidqu nafi'un alimtu. Maknanya sama. Bahwa kejujuran itu sesuatu yang bermanfaat, itu saya meyakininya. Maka perhatikan, fi'il alim alimtu itu tidak berada di awal, tetapi di sini berada di akhir. Yang tadi, ta'akhurihi tadi itu maksudnya ini. Maka kita lihat, fi'il tersebut tidak lagi beramal kepada as dan nafi'un. Maka bagaimana i'rabnya? Fa jumlatu alimtu musta'nifatun la mahallalaha. Maka jumlah alimtu itu menjadi jumlah musta'nifah jumlah yang baru, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa ilgha'ul mutaakhiri aqwa min i'malihi. Dan meninggalkan amalan dari fi'il yang diakhirkan, itu merupakan pendapat yang lebih kuat daripada mengamalkannya. Berarti apa? Mengisyaratkan ada pendapat yang memperbolehkan mengamalkannya menjadi bagaimana as-sidqa nafi'an alimtu. Tetapi yang lebih kuat itu ditinggalkan amalannya. Mengapa li dha'fi'i bitta'akhuri? Karena alimtu itu sudah menjadi lemah karena terletak di awal di akhir jumlah. Wa fil mutawassiti al-i'malu aqwa. Adapun jika alimtu itu berada di tengah, tadi contoh yang as alim tu nafi'un. Itu juga di, itu dikatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa alim itu tetap beramal itu lebih kuat. Ya, menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Berarti yang lebih kuat yang bagaimana? As-sidqa alimtu nafi'an. Itu menurut, menurut beliau lebih kuat. Mengapa? Li'annahu al-aslu. Karena itu mengikuti hukum asal bahwa alim tu itu beramal pada mubtada dan khobar. Waqila sawa'un. Namun ada juga ulama nahwu yang berpendapat bahwa hukumnya sama. Ya, baik ditinggalkan atau beramal. Jadi baik as-sidqu alim nafi'un, kemudian as-sidqa alim tunafi'an, itu hukumnya sama. Kemudian wa ammal amilul mutaqaddimu adapun amil atau fiil dhanna dan saudari-saudarinya yang diletakkan di awal fi nahwi sebagaimana pada contoh alim tusidqa nafi'an saya meyakini bahwa kejujuran itu bermanfaat fala yajuzu ilgha'uhu. Maka fiil yang diletakkan di awal tadi itu tidak boleh dibatalkan amalannya. Itu menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa ajaza dzalika al-Kufiyuna. Akan tetapi ada ulama nahwu dari madhab Kufah yang memperbolehkan. Artinya walaupun fi'il atau amil diletakkan di awal itu boleh ditinggalkan amalannya menurut menurut beliau. Wal akhfasyu dan juga Al-Akhfash, seorang ulama nahwu. Mustadillina bisama'i anil arabi. Ya, beliau semua berdalil dengan ucapan yang dapat didengar dari orang Arab terdahulu. Kaqawli Ka'bi bani Zuhairin radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapan dari Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Arju wa amulu antadnu mawaddatuha. Ya dibaca antadnu. Asalnya kan antadnu wa, tetapi karena darurat syair dibaca antadnu. Arju wa amulu antadnu mawaddatuha. Saya berharap dan saya berkeinginan supaya ya, kecintaannya itu dapat mendekat Wa ma ladaina minki tanwilu. Dan saya tidak menyangka bahwa ada pemberian darimu untuk kami. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Yang pertama mengenai ikhalu taqaddama dobetu hadzal lafzi fi awakhiri babin kiroti wal ma'rifati telah berlalu penyebutan lafat ini dan juga penjelasan kaidahnya pada akhir bab An-Nakirah wal Ma'rifah. Ya, di bagian awal kitab ini. Kemudian catatan kaki yang kedua, mawaddatuha, mawaddatuha yang ada pada syair ini, ad-dhamiru ya'udu ala su'ada. Maka dhamirha yang ada di situ, berarti wanita, kembalinya kepada su'ad, fi awalil qasidati yang ada pada bagian awal qasidah ini. Wa ma ikhalu dan maksud dari ma ikhalu itu artinya adalah azunnu. Kemudian tanwilu maksud dari tanwilu itu adalah ataun. Maksudnya adalah pemberian. Maka syahid di sini, syahidnya di sini adalah lafat ikhalu karena ikholu itu bermakna adhunnu, berarti termasuk zonna. Maka kita kembali ke atas, fasyairu al-ghalfi'la ikholu bima'na adhunnu ma'a taqattumihi. Maka perhatikan penyair itu meninggalkan atau membatalkan amalan dari fiil ikholu yang bermakna adhunnu, padahal ikholu itu terletak di awal. Kita lihat. Ikholu ladaina minki tanwilu. Ya, berarti asalnya adalah ikholu tanwilun minki ladaina. Berarti tanwilun adalah mubetadaknya. Kemudian ladaina menjadi kobarnya. Di sini kita lihat tanwilun tidak mansub tetapi marfu. Berarti ikholu di sini ditinggalkan amalannya. Fa'ata bil mubtada'i tanwilu marfu'an. Maka penyair mendatangkan mubtada' tanwilu secara marfu, tidak mansub. Wal khobaru huwa qawluhu ladaina. Dan khobarnya adalah ucapan penyair tersebut yaitu ladaina. Wa mithluhu qawlu syairi. Dan yang serupa itu adalah ucapan seorang penyair. Maka penyair tersebut mengatakan, Kada ka'uddibtu hatta soro min khuluqi anni wajatu mila kushimati al-adabu. Demikian, demikianlah saya dididik sampai menjadi akhlakku bahwa saya meyakini bahwa pondasi dari akhlak itu adalah adab. Kita lihat penjelasan dari syair ini. Kadzaka al-kafu fi mithli hadzal uslubi ismun. Kaf yang ada pada kadzaka itu menurut uslub ini, susunan ini itu adalah isim. Bimakna mithlu, yang maknanya adalah mithlu ya serupa. Sifatun limasdarin mahdzufin. Itu adalah sifat bagi masdar yang dihapus. Kemudian wasmu wasmul isyarati dan isim isyarah dzaka tadi yuradu bihi masdarul fi'lil madhkuri. Yang dimaksud itu adalah masdar dari fi'il yang disebutkan tadi. Kan tadi fiilnya udi betu. Maka apa takdirnya? Atwa takdiru takdirnya takdiban mithla dhalikat takdibi. Jadi maksudnya udi betu takdiban mithla dhalikat takdibi. Saya dididik dengan pendidikan yang serupa dengan pendidikan tersebut. Nah, apa yang dimaksud pendidikan tersebut? Wahuwa ta'dibul madhkuru fi baitin sabiqin, yaitu pendidikan yang disebutkan pada bait yang sebelumnya. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan penyair tersebut, uknihi hina unadihi li ukrimahu. Ya, uknihi hina unadihi li ukrimahu. Saya memberikan kunyah kepada orang tersebut ketika memanggil orang tersebut untuk memuliakannya, ya supaya saya dapat memuliakannya. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa orang Arab itu memberikan kunyah Abu siapa misalnya Muhammadin atau Ummu Muhammadin ketika memanggil itu tujuannya untuk memuliakannya. Wala ulaqibuhu wasau'atul laqabu. Dan saya tidak memberikan julukan kepadanya, kepada seseorang, dalam keadaan atau dengan lakop atau julukan yang buruk. Ya, ini merupakan adab bahwa ketika memanggil seseorang itu menggunakan kunyahnya, kemudian kalau member, mau memberikan julukan atau lakop itu jangan memberikan lakop yang buruk. Maka itu yang dimaksud dengan pendidikan tadi. Wa qauluhu dan ucapan dari penyair tadi milaku ya milaku artinya ai qawa musyai'i wa ma yajma'uhu yaitu pondasi dari sesuatu dan apa-apa yang ya berkumpul padanya. Washimatu dan ashimah pada syair tadi itu adalah al-khuluqu yaitu akhlak. Kita kembali ke atas. Maka kita melihat fa'alghal fi'la wajada ma'a taqattumihi. Maka penyair tersebut itu mengilgha atau meninggalkan amalan dari fi'il wajada, padahal fi'il wajada tersebut itu terletak di awal jumlah. Li'annahu rafa'al mubtada'a wal khabara. Karena wajada tersebut itu merofakkan mubtada' dan khobar. yaitu apa? Mila kushimati al-adabu. Yaitu pondasi dari akhlak itu adalah adab. Maka kita lihat di wajatu mila kushimatil adabu, fi'il wajada di situ itu ditinggalkan amalannya. Kemudian kita lanjutkan. وَقَدْ ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ إِلَى تَأْوِيلِ الْبَيْتَيْنِ Dan sungguh tidak hanya satu ulama itu melakukan takwil terhadap dua bait tadi. Wa ghairihima dan juga bait-bait atau dalil selain kedua bait tadi. Karena tadi dikatakan bahwa para ulama Kufah dan juga Al-Akhfash rahimahumullahu ta'ala itu berpendapat bahwa boleh bagi kita meninggalkan amalan dari fi'il dhonna dan saudari-saudarinya, walaupun fi'il tersebut ada di awal. Berdalilkan kedua bait tadi, yaitu ucapan dari Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu anhu dan bait yang kaud di betu tadi. Maka di sini para ulama nahwu dari Basrah dan juga yang lainnya itu melakukan takwil melakukan takwil dari kedua bait tadi. Takwilnya dengan apa? Bima yatamasya ma'al qawaidil ammati. Takwil yang sejalan dengan kaidah-kaidah umum bahasa Arab. Faqalu, maka para ulama nahwu tersebut mengatakan, innal maf'ulal awwala mahdzufun. Bahwa maf'ul yang pertama itu dihapus wa huwa dhamirus sya'ni yaitu dhamir sya'n takdiruhu yang takdirnya adalah wama ikhaluhu jadi tadi kan hanya wama ikhalu ladaina min kitanwilu nah di situ ada takdir maf'ul pertama yang dihapus yaitu dhamir ha tadi wama ikhaluhu tapi itu ditakdirkan berarti akhirnya dihapus Wa tuhu Demikian juga pada wajadtu milakushi mati al-adabu. Itu ada hak yang dihapus yaitu tuhu. Wal jumlatu ba'dahu hiyal maf'ulu thani. dan jumlah yang datang setelahnya itulah maf'ul yang kedua. Au annal fi'la mu'allakun 'anil amali bila milibtida'il muqaddarati atau fiil tersebut, fiil yang masuk atau ikholu dan wajadu tadi, itu mu'allak, ditaklik. Nah, taklik nanti akan datang pembahasannya setelah ini. Intinya taklik itu adalah fiil tersebut itu batal amalannya secara lafat karena adanya mu'allik, sesuatu yang menggantung amalan tersebut. Nah, di sini apa yang menggantung amalan tersebut? Bila mili betida ilmu qaddaroti, adanya lam i yang ditakdirkan. Wal aslu, maka asalnya laladaina. Ya, tadi, wama ikholu laladaina min kitanwilu. Atau wa lamilaku, dan juga lamilaku, berarti wajatu lamila kushi mati al-adabu. Summa hudifatil lamu. Kemudian lam ibtidak tersebut dihapus. Wabakiyat takliku Dan takliknya tadi hukumnya tetap tersisa. Falaisa huwa minal ilgoi. Maka di sini tidak lagi masuk dalam pembahasan ilgoi. Wadzahiru imtina'ula betidai fil baitil awwali. Ya, menurut zahirnya, itu tidak boleh, ya, terlarang adanya lam ibtida pada bait yang pertama. Yang mana yang wama ikhalu laladaina min kitanwilu. Tidak boleh ada lam ibtida di situ. Mengapa? Li'annaha litakidil ithbati karena lam ibtidah itu tujuannya untuk mentaukit, memperkuat isbat, suatu kalimat penetapan. Fatuna fin nafya, maka yang namanya lam ibtidah itu berlawanan dengan penafian. Padahal kita lihat di situ ma ikholu. Ya, ikholu itu dinafikan dengan ma. Tetapi kok setelah itu datang lam ibtida yang mengisbat atau mentaukit isbat maka di situ tidak diperbolehkan. Ya. Maka secara kaidah tidak boleh. Kita lihat catatan kaki unzur ini dapat dilihat pada hasyiatul khudhari. Dapat dilihat pada hasyiah al-khudhari. Ini merupakan hasyiah dari syarah Ibnu Aqil al-mujallad al-awwala pada jilid pertama Safhata thalathin wa khamsina wa mi'atin pada halaman 153. Kita kembali ke atas. Wakilat ta'wilaini fihi takallufun la yakhfa. Ya, di sini ini pendapat dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa pada kedua takwil tersebut baik takwil yang pertama yang mengatakan ada domir sya'an yang dihapus atau takwil yang kedua yang mengatakan adanya lam tidak yang dihapus, itu ada takalluf yang tidak tersembunyi, yang sangat jelas. Ya, ada sesuatu yang takalluf, memberatkan diri. Ya, sangat repot untuk mentakwil dengan sesuatu e, domir atau lam tidak yang kemudian ditakdirkan. Fal aula, maka yang lebih utama ibqa'ul baitaini wa ghairihima bila ta'wilin. Yang lebih utama ya biarkan saja kedua bait tersebut atau selain kedua bait tersebut tanpa adanya takwil. Wa rotun atau wa musayyirotul qawaidi wal usulil ammati fil kitabati wal kalami yang mengikuti kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang umum baik dalam penulisan dan juga ucapan. Amma ta'liqu, sedangkan hukum yang kedua yaitu ta'liq, fahuwa itu adalah ibtalul amali lafdhan la mahallan, yaitu batalnya amalan secara lafat, namun tidak batal secara kedudukan limaji imalahu sodarul kalami. Ya. Limaji imalahu sodarul kalami. Ba'dal fi'lin nasikhi. Ya, apa yang melaku, uh, yang membatalkan tersebut karena datangnya suatu kata yang haknya itu ada di awal kalimat. Ya. Maka kata yang haknya ada di awal kalimat tersebut datang setelah fi'il nasih Ya, datang setelah dhonna dan saudari-saudarinya. Wa ma'nahu, maka makna dari ungkapan ini, ibarat ini, man'un nasikhi minal amali dhahiri. Yaitu terlarangnya fi'il nasih atau dhonna dan saudari-saudarinya dari amalan yang tampak. wahuan nasbu, yaitu menasobkan fi lafzil maf'ulaini ma'an yaitu menasobkan kedua lafat maf'ul secara bersamaan au lafzi ahadihima atau uh, oh ini man, fi lafzi itu dari man'u ya berarti man'un nas yakhi minal amali zahiri wa huwa nasbu fi lafzil maf'ulaini ma'an terlarangnya fi'il nasikh untuk beramal secara tampak ya yaitu nasab kepada dua lafat maf'ul secara bersamaan. Artinya fi'il tersebut tidak dapat menasobkan kedua maf'ul secara bersamaan. Au lafzi ahadihima atau e, terhalangnya fi'il nasikh tersebut untuk beramal pada salah satu lafat saja. Amma fil mahalli wat taqdiri fahuwa amilun. Tetapi itu tadi hanya secara lafat. Adapun secara kedudukan dan takdir, maka fiil yang ditaklik itu tetap beramal. Ya, tetap beramal secara kedudukan dan takdir. Famathalan, maka contohnya, Alimtul isbala muharroman saya saya meyakini bahwa isbal itu adalah perkara yang diharamkan. Tajidul fi'la alima qad nasabal maf'ulaini mubasyaratan. Maka engkau dapati bahwa fi'il alima atau alim tu di sini itu menasabkan dua maf'ul secara langsung. Karena kita lihat al-isbala muharraman, dua-duanya mansub. Fa'idha kulna, maka jika kita katakan, alimtu lal isbalu muharramun. Saya meyakini, ya sungguh, isbal itu perkara yang diharamkan. Lam yansibil fi'lu alima syai'an fi dhahiri. Maka secara zahirnya, secara penampakan, kita lihat fi'il alim itu tidak menasobkan satu kata pun dalam jumlah tersebut. Mengapa bisa babi wujudi mani'in min dhalika? Karena sebab adanya penghalang untuk menasobkan kata-kata setelahnya. Apa itu wahia lamul ibtidai, yaitu lam ibtida. Itulah yang menghalangi fi'il alim itu untuk menasobkan kata-kata setelahnya. Allati fasolatil fi'lan nasikho an maf'ulaihi. Di mana lam tersebut itu menjadi perantaraan antara fi'il nasikh dengan kedua maf'ulnya. Li'anna laha as Karena lam ibtidak itu memiliki hak sodaroh, memiliki hak untuk berada di awal jumlah. Walakinna hadhal fi'la nasobal mahalla. Akan tetapi fiil alim tu tadi walaupun tidak menasobkan secara lafat, tetapi tetap menasobkan secara kedudukan. Fatakulu indal i'robi, maka engkau katakan ketika mengi'rob jumlah tersebut, al-isbalu mubetada'un. Ya, al-isbal adalah mubetada'un muharramun khobaruhu, dan muharram adalah khobarnya wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alima. Dan jumlah yang terdiri dari mubtada' dan khobar, yaitu al-isbalu muharramun, itu fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai alima. Itu menempati kedudukan nasab yang menduduki kedudukan dua maf'ul bagi alima. Wa idha qulta, akan tetapi jika engkau mengatakan, alimtul isbala lahuwal muharramu. Ya, sama saya meyakini bahwa isbal itu adalah perkara yang diharamkan. Fa innal fi'la ulliqa anil amali fil maf'uli tsani dunal awwali. Nah, kita lihat di sini. Di sini fi'il alimtu itu ditaklik dari beramal hanya untuk maf'ul yang kedua. Dunal awali tanpa yang pertama. Artinya maf'ul yang pertama tetap beramal. Atau tetap menjadi makmul. alim tul isbala. Ya, mansub di situ. Nah, yang ditaklik itu hanya kepada maf'ul yang kedua, yaitu al-muharramu. Fajumlatu lahuwal muharramu fi mahalli nasbin. Ya maka jumlah lahuwal muharramu itu menempati kedudukan nasab. Sadat masaddal maf'ulithani. Yang menempati kedudukan dari maf'ul yang kedua. Tadi ya, lahuwal muharramu itu menempati kedudukan maf'ul yang kedua. Wabihada dengan penjelasan ini yatabayyanu anna ta'liqa qad yaqa'u lil fi'lin nasikhi an kilal maf'ulaini. Menjadi jelas bahwa ta'liq itu kadang terjadi pada fi'il nasikh ya terhadap dua maf'ulnya. Contoh yang pertama tadi yaitu alimtu alim tu lal isbalu muharramun. Nah, di sini eh, ditaklik dari dua maf'ul. Ya, wa qad ya'til maf wa qad ya'til maf'ulul awwalu mansuban sorihan dan terkadang maf'ul yang pertama itu datang dalam bentuk mansub yang sorih. Wa yakunu ta'liqu anithani faqat. Dan ta'liknya hanya terjadi pada maf'ul yang kedua saja. Ini pada contoh yang tadi yaitu alimtul isbala lahuwal muharramu. Ya, kemudian wal mu'alliqu anil amali anwa'un dan mu'alliq yang dapat melakukan ta'liq terhadap fi'il dari amalan itu ada beberapa macam. Al-awwalu yang pertama hurufun nafyi yaitu huruf-huruf yang menafikan yaitu apa? Ma wa in wala yaitu ma wa in wala ma in dan la tuna ghairiha. Berarti hanya tiga itu saja yang dapat menjadi mu'alliq. Famithalu ma maka contoh dari ma alimtu matahawuru syaja'atan ya, atau kalau di uh, cetakan yang sebelumnya saja atun Ya, kalau dikatakan membatalkan lebih mudah saja atun Ya alim tu matahawuru atun Saya meyakini ya tidaklah kehancuran itu merupakan keberanian. Ya, atau berbicara tanpa berpikir itu bukanlah keberanian. Maka di sini kita lihat ma yang ada di situ itu membatalkan amalan dari alim tu. Ya, menjadi uh, at-tahawwuru syaja'atun. Ya, kalau kita ikuti cetakan yang sebelumnya. Mungkin cetakan yang ini berpendapat bahwa ma di situ ma yang beramal seperti laisa, ya wallahu a'lam. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa dhannu ma lahum mimma khiyas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-48 dan mereka ya meyakini bahwa tidak ada bagi mereka satu jalan keluar pun. Maka kita lihat penjelasan dari ayat ini, lahum itu adalah khobarun muqaddamun. Min mahiyasin, ya kemudian min mahiyasin adalah min harfu jarrin zaidun i'roban muakkidun ma'nan. Min adalah huruf jar tambahan secara i'rab namun secara makna itu adalah muakkid yang menekankan, memberikan penguatan. Wa mahiyasin mubtada'un muakhkharun dan mahiyasin adalah mubtada yang diakhirkan. Wal jumlatu fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai dhanna. Dan jumlah tersebut itu menempati kedud atau menempati kedudukan nasab yang menduduki kedudukan dua maf'ul bagi dhonna. Kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum mim mahis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-35 dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar. Ya. Maka di sini tadi sama, ya, i'rabnya sama bahwa uh, setelah lama, ya setelah lama atau ya'lamu di sini alima ya'lamu kalau tadi setelah dzanna ini setelah alima ya'lamu, itu ada ma lahum min mahiyasin. Maka lahum adalah khobar muqaddam, kemudian e, semua i'robnya sama dengan yang sebelumnya, bahwa jumlah tersebut menempati kedudukan dua maf'ul bagi ya'lamu atau ya'lama di sini. Wa mithalu in dan contoh untuk yang penafian dengan in Wajattu ini tahayyulu jaizun. Saya meyakini bahwa tahayyul itu bukanlah perkara yang diperbolehkan. Ai matahayyulu jaizan. Ya, kalau diciptakan nama matahayyulu jaizun. Ya, dan ini mungkin maknanya beramal seperti Laisa. Artinya ya tadi tahayyul itu bukanlah sesuatu yang diperbolehkan. Maka perhatikan di sini in ya asalnya kan wajatu kalau misalnya berkeyakinan sebaliknya wajatu tahayyula jaizan tetapi di sini karena dinafikan dengan in wajatu ini tahayyulu jaizun Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-52 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Dan kalian mengira bahwa kalian tidak akan berdiam di dalam kubur, melainkan hanya sebentar saja. Maka kita lihat catatan kaki, illa qalilan, ya, itu adalah illa, illa adalah harfu stifna'in mulgha. Ya, harfu stifna'in mulghan yaitu huruf istithna yang mulghoh. Mengapa dikatakan mulghoh? Karena ya dibatalkan amalannya. Berarti qalilan di sini bukan mustatsna Maka apa qalilan di sini? Qalilan adalah naibu dzarfi zamanin mansubun. Yaitu pengganti bagi zorof zaman yang mansub. Ai maksudnya illa waqtan qalilan ya yaitu yang melainkan pada waktu yang sedikit saja. Au maf'ulun mutlakun ya atau di Arab sebagai maf'ul mutlak. Naibun anil masdari yang menggantikan masdar. Ai maksudnya illa labethan kolilan. Ya. Uh, maka menggantikan masdar labethan tersebut. Wa jumlatu in labithtum illa qalilan maka jumlah in labithum illa qalila itu adalah fi mahalli nasbin saddat masadda maf'ulai tadhunnuna. Itu menempati kedudukan nasab yang menggantikan kedudukan kedua maf'ul bagi tadhunnuna. Kita kembali ke atas. Wa mithalula, contoh penafian dengan la Al-faitu lal ifratu mahmudun walat tafritu. Al-faitu lal ifratu mahmudun walat walat tafritu. Saya meyakini tidaklah berlebih-lebihan itu perkara yang terpuji, atau berlebih-lebihan bukanlah merupakan perkara yang terpuji, dan juga menyia-nyiakan sesuatu itu bukan juga perkara yang terpuji. Maka perhatikan kalau asalnya alfaitul faitul ifroto mahmudan. Ya. Karena alfa itu juga termasuk saudara zonna. Saudari zonna. Maka di sini karena kemasukan la, ya dinafikan dengan la, maka amalannya batal. Ya, batalnya secara lafat, tetapi secara kedudukan masih beramal. Athani mu'alik yang kedua, lamuli betidai, yaitu lam ibtidak. Nahwu, contohnya, alim tu lazawalun ni'mati bikufriha. Alim tu lazawalun ni'mati bikufriha. Saya meyakini ya, bahwa kenikmatan itu dapat hilang jika seseorang ya, mengingkari nikmat tersebut. Ya, kufur dengan nikmat tersebut. Maka perhatikan, asalnya alim tu zawalan ni'mati bikufriha. Tetapi karena kemasukan lam ipe itu menjadi batal amalannya secara lafat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 dan sungguh ya, mereka meyakini bahwa siap barang siapa yang menukarnya yaitu kita Allah dengan ya sihir itu tidak adalah keuntungan baginya di akhirat. Ya, tidak ada keuntungan baginya di akhirat. Maka kita lihat e, catatan kaki terkait dengan ayat ini. Maka laman, di situ ada laman, lam, alamu hiya lamu libetidai. Ya, lam yang ada pada laman itu adalah lam ibtidai man ismun mausulun mubtadaun dan man adalah isim mausul mubtada. Wa jumlatu ishtarahu silatu malahu. Dan jumlah ishtarahu itu adalah silah bagi malahu. Ma adalah nafiatun adalah ma nafiah Wal jarru wal majaruru khobarun muqaddamun. Dan jar majrur lahu itu adalah khobar yang di dahulukan. Min kholakin, ya, dan min kholak, min harfu jarrin zaidun i'roban mu'akkidun maknan. Yaitu huruf jar tambahan secara i'rob dan merupakan mu'akkid atau penekan secara makna. Kholakin mubtada'un mu'akhorun marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Kholaqin adalah mubtada' yang diakhirkan, yang marfu' Dan tanda rofaknya adalah dommah yang diperkirakan. Mana amin zuhuriha istighalul mahalli biharokati harfil riza idi. Yang menghalangi tampaknya dommah tersebut itu adalah sibuknya kedudukan lafat tersebut dengan harokat huruf jar tambahan. Wal jumlatu khobaru manil mausulati. Dan jumlah tersebut adalah khobar bagi man al-mausulah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari sadat masadda maf'ulai alimu. Dan jumlah yang terdiri dari jumlah mubtada dan khobar itu menempati kedudukan bagi dua maf'ul alimu. Kita kembali ke atas. al mu'allik yang ketiga adalah lamul qasami, yaitu lam qasam. Nahwu contohnya, alim tu la yuhasabannal mar'u ala amalihi. Saya meyakini bahwa seseorang itu sungguh akan dihisab atas amalannya. Maka perhatikan di sini ada lam kosam di situ, yaitu la yuhasabanna. Ya. Maka di situ uh, kita lihat bahwa alim tu itu tidak lagi beramal secara lafat. Wa minhu qawlu labidin. Ya, dan diantaranya adalah ucapan labid. Atau ada juga yang menyebutnya lubaidin. Nah, beliau mengatakan, alim tu la ta'tiyan namaniyati innal manaya la tatishu sihamuha. Dan sungguh saya meyakini kematian kematianku itu sungguh akan datang. Sesungguhnya yang namanya kematian itu tidak akan mungkin salah sasaran. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. La tatishu itu maksudnya adalah la takhibu wa la takhta'u. Nah, tidak akan gagal dan tidak akan keliru. Wal makna, makna dari syair tersebut, annal mauta waqi'un la budda minhu. Jadi makna dari syair tersebut bahwa kematian itu pasti akan terjadi dan tidak mungkin dapat dihindari. Wallamu fi qawlihi lata'tiyanna dan lam yang ada pada ucapan labid atau lubai tersebut lata'tiyanna waqi'atun fi jawabil qasami. Itu menempati kedudukan jawab qasam, jawab sumpah. Wal jumlatu la laha jawabul qasami. Dan jumlah tersebut tidak menimpa, menempati kedudukan dalam i'rab dan menjadi jawab qasam. Wa qad saddat masadda maf'ulai alima. Dan jumlah tersebut itu menempati kedudukan dua maf'ul bagi alima. Kita lanjutkan ar-rabi'u mu'allik yang keempat alistifhamu yaitu istifham. Walahu thalathu suwarin. Dan untuk istifham itu ada tiga gambaran. Alifun, gambaran yang pertama, an yakuna ahadul maf'ulaini isma istifhamin. Ya. An yakuna ahadul maf'ulaini isma istifhamin yaitu ketika salah satu dari kedua maf'ul tersebut itu merupakan isim istifham. Nahwu contohnya alim tu ayyuhum muwadhibun ala salati. Ya saya meyakini ya, siapa di antara kalian yang menjaga solatnya. Ya, maka di situ ada isim istifham, yaitu ayyuhum di situ. Karena adanya isim istifham, maka alim tu itu batal beramal. Ya, menjadi marfu semua ayyuhum muwadzibun. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lama ayyul hizbaini ahsa ya agar kami mengetahui di manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Lina lama, ya maka lina lama di sini alamu lamu libet lamut ta'lili. Lam yang ada pada lina lama adalah lam ta'lil. Wal mudhari'u ba'daha mansubun bi'an mudmaratan jawazan ba'da lam ta'lili. Dan fi'il mudhari' na'lama itu mansub dengan an yang ditakdirkan yang hukumnya boleh. Ya. Yang disembunyikan dengan hukum boleh setelah lam ta'lil. Wa an wa ma takholat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun billami. Dan an ya, dan juga jumlah yang masuk ke dalam an itu dapat ditakwil sebagai masdar yang majerur dengan lam. Ya, lam yang li, lam taklil tadi. Ya, karena itu ada yang mengatakan lam taklil itu lam jar, lamul jari. Wal jarru wal majaruru muta'alliqun bil fi'li ba'athnahum. Dan jar majerur tersebut itu terkait dengan fi'il ba'athnahum Wa ayyul hizbaini mubtadaun dan ayyul hizbaini adalah mubtada wa akhsa khabarun dan akhsa adalah khabar. Wal jumlatu fi mahalli nasbin. Dan jumlah mubtada dan khabar tersebut menempati kedudukan nasab. Ya, kedudukan nasab. Kemudian kita kembali ke atas. Baun ya gambaran yang kedua B an yakuna ahadul maf'ulaini mudhafan ila istifhamin. Bahwa salah satu dari kedua maf'ul itu diidhofahkan kepada isim istifham. Nahwu contohnya alimtu sahibu ayyihim al Saya mengetahui ya, kawannya siapa di antara mereka yang rajin ya, atau menjaga. Maka perhatikan karena ada ayyi di situ, ya, ayyihim. Nah, ayyi tersebut menjadi mudhaf ilaih bagi sahibu. Ya, karena sahibu itu asalnya adalah e, maf'ul bagi alim tuh, dan dia menjadi mudhaf, maka pada saat itu karena diidofahkan kepada isim istifham, maka amalannya ditinggalkan secara lafat. Jimun, kemudian C, Gambaran yang ketiga, an yakuna ahadul maf'ulaini dakhalat alaihi adatu istifhamin. Yaitu ketika salah satu dari maf'ul tersebut itu kemasukan perangkat istifham. Nahwu contohnya alimtu a'aliyun musafirun am khalidun. Saya meyakini apakah Ali yang musafir ataukah Khalid. Maka di situ ada hamzah. Hamzah adalah perangkat istifham. Maka pada saat itu Ali aliyun musafirun itu tidak lagi mansub. Kan asalnya alim tu aliyan musafirun. Tapi karena adanya hamzah istifham, maka amalannya ditinggalkan secara lafat. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-109 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun dan saya tidak mengetahui apakah yang ya diancamkan kepada kalian itu dekat ataukah masih jauh. Maka perhatikan di situ. Ada aqribun am ba'idun ya aqribun am ba'idun yang masuk pada adri. Ya, maka karena di situ ada hamzah istifham maka uh, tidak lagi menasobkan. Kita lihat catatan kaki in nafiyatun. In yang ada pada ad, in adri adalah nafiyatun. aqribun mubtadaun. Ya, akoribun adalah mubtada, am ba'idun ma'tufun alaihi. Ba'idun adalah ma'tuf alaihi. Ma kemudian ma adalah ismun mausulun khobarul mubtada'i yaitu isim mausul yang merupakan khobar mubtada. Au fa'ilun sadda masaddal khobari atau fa'il yang menempati kedudukan khobar. Wa jumlatu tu'aduna silatun dan jumlah tu'aduna adalah silah Wal jumlatu fi mahalli nasbin. Dan jumlah tersebut menempati kedudukan nasab. Wal makna dan maknanya, adri jawaba hadzal su'ali. Saya tidak mengerti, tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan ini. Apakah jauh ataukah dekat? Kita kembali ke atas. Qala Ibnu Malikin dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan anil ilghoi mengenai ilqo wa jawwizil ila akhirih dan perbolehkanlah ilqo dan seterusnya ai innal ilqoa jaizun la wajibun bahwa hukum ilqo bagi fiil-fiil yang masuk dalam dhanna dan saudari-saudarinya itu hukumnya boleh bukan wajib wala yakunul hina yakunun nasikhu fi betidai jumlatihi. Dan hukum ilgho itu tidak akan terjadi ketika fi'il nasikh itu terletak pada awal jumlah. Ai maksudnya diman alal maf'ulaini, yaitu didahulukan dari kedua maf'ulnya. Fa in kalamil arobi ma dhahiruhu ilgha'ul amilil mutaqaddimi maka ketika atau jika datang ucapan dari orang Arab terdahulu yang zahirnya yang tampaknya itu terjadi ilgha dari amil yang didahulukan seperti yang tadi dicontohkan fa innaka tuqaddiru dhamira maka engkau harus mentakdirkan adanya domir sya'an yang dihapus au lama lama libetidai atau mentakdirkan lam ibtida yang kemudian dihapus. ma bayyana sabiqan yang mengikuti penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Wa qala anit dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan mengenai ta'liq wal tazimit ta'liqa ya dan wajibkanlah ta'liq ai Yajibut ta'liqu idza waqa'al 'amilu qabla man nafiyati. Yaitu wajib fiil tersebut ditakliq, ya dibatalkan amalannya secara lafat tapi tidak secara mahal ketika amil tersebut terletak sebelum manafiyah. Au in atau sebelum in, aula atau juga sebelum la. Wa kadzalika yu'allaqul 'amilu idza waqa'a qabla lamil ibtida'i. Demikian juga amil itu ditakliq jika terletak sebelum lam ibtida au lamil qasami atau terletak sebelum lam qasam. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam akhir bait tadi yaitu walistifhamu dzalahun hatam. Ya dan juga eh, fiil-fiil uh, tersebut ya, jika sebelum eh, datang sebelum istifham itu juga wajib diterapkan ta'liq. Ya artinya the ai at-ta'liqu. The di situ maksudnya ta'liq. Wa taqdiru takdir dari bait tersebut wal istifhamu wajaba li ajlihi at-ta'liqu. Dan istifham itu karena sebab adanya istifham tersebut, maka wajib ta'liq. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.